Masuk hak yang berikutnya, hak yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haqqus samin, hak yang ke-8. Haqqul jiran, hak tetangga. Al-jar huwa al-qaribu minka fil manzil wa lahu haqqun kabirun alaik. Tetangga itu adalah rumah yang dekat dengan rumahmu dan mereka memiliki hak yang sangat besar yang menjadi tanggung jawabmu. فَإِنْ qariban قَرِيبًا مِنْكَ nasab wa huwa muslimun falahu salasatu حُقُوقٍ Kalau tetangga tadi itu dekat rumahnya dengan kamu, dekat juga nasabnya denganmu, dan dia seorang muslim, maka dia memiliki tiga hak yang wajib untuk ditunaikan. Yang pertama hakul jiwar, hak dia sebagai tetangga. Yang kedua wahakul karabah, hak dia sebagai kerabat kita. Dan yang ketiga wahakul Islam, hak sesama muslim. Tiga. Ya. Wa in kana musliman wa laysa biqaribin fin nasab falahu haqqan. Kalau tetangga tadi itu muslim tapi tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka dia punya dua hak. Yang pertama, hakul jiwar, hak tetangga, dan yang kedua, hakul Islam, hak sebagai saudara sesama muslim. Masih punya dua hak. Wa kadzalika in kana qariban wa falahu hakani Dan kalau seandainya dia non muslim tapi kerabat kita dan juga tetangga kita, dia masih memiliki dua hak. Yang pertama hakul juar, hak tetangga, dan yang kedua hakul karobah, hak sebagai kerabat. Ya. Al kufru la yas la yasqutu atau an-nasabu la yasqutu bil kufri. Ini keterangan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis Rasul mendatangi Abu Talib dan mengatakan ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Imam Nawawi membawakan sebuah kaidah bahwasanya an-nasab la yasqutu bil kufur. Nasab itu tidak gugur dengan kekufuran. Yakni kalau dia adalah kerabat kita, hak kerabat masih menjadi tanggung jawab kita. Taib. Apalagi tetangga kita sebelah rumah, meskipun tidak seagama, tapi dia tetangga kita, tetap hak kerabat masih menjadi tanggung jawab kita sekaligus hak tetangga. Wa kana ba'idan ghairu muslim falahu haqqun wahid. Tapi kalau dia bukan kerabat dan dia juga non muslim masih punya satu hak wa huwa jiwar, yaitu hak tetangga. Kalau mau kita lihat dan kita perhatikan rincian dari penulis rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita apa? besarnya hak tetangga. Ya, entah dia muslim atau non-muslim. Kalau tetangga kita, itu adalah tetangga yang memiliki hak yang wajib bagi kita untuk kita tunaikan. Apalagi kalau pula nilai lebih, punya nilai lebih. Dia sudah tetangga kita, muslim, kerabat. Ya sudah, tiga rangkap haknya wajib untuk ditunaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil dil wal jaridil junub al ayah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat kalian, anak-anak yatim, fakir miskin, dan tetangga kalian. Tetangga yang memiliki hubungan kerabat atau tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Tetap. Nah, di sini Allah mengatakan wal jaridil qurba wal jaril junub. Dua jenis tetangga yang menjadi kerabat dan tetangga yang bukan kerabat kita. Yang penting dia menyandang gelar sebagai jarul jilal tetangga kita, maka dia memiliki hak masuk dalam keumuman ayat. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Malaikat Jibril senantiasa memberikan saya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira kalau tetangga itu termasuk ahli waris. Ya. Betul-betul malaikat Jibril itu menekankan kepada Nabi untuk memperhatikan urusan tetangga. Ini siapa ini? Ini Nabi ini. Kasih tahu sama malaikat Jibril, tetanggamu. Ya, jangan lupa tetanggamu. Jangan lupa tetanggamu. Ya, seakan-akan sampai Rasul apa namanya mengira, wah tetangga ini kayak keluarga sendiri, menjadi ahli waris. Ya. Famin hukukil jari ala jari termasuk di antara hak tetangga satu dengan yang lain sina ilaih bima istata'a minal mal wal jah wan nafa'. Hendaknya tetangga itu dengan tetangganya itu berbuat baik, baik dengan hartanya, kedudukannya atau manfaat-manfaat yang lain. Ini al-ihsan, berbuat baik dan berbuat baik di sini tergantung dengan adat masing-masing. Ya, karena batasan kebaikan kalau untuk urusan bermasyarakat Allah memerintahkan berbuat baik, tapi Allah tidak membatasi seperti apa berbuat baik itu. Maka umum mencakup semua bentuk kebaikan secara syariat dan secara adat. Dan itu beda. Maka di sini terdapat sebuah isyarat, ya, perintah untuk mengetahui kondisi. Jadi hidup bermasyarakat itu nggak cuek bebek, ya, nggak kayak kemudian hidup di tengah hutan, di tengah alas, di, di atas gunung, ya, kayak nggak ada tetangga, hidup sendiri. Enggak. Hidup bermasyarakat harus bisa ngerti bagaimana kehidupan yang ada di sekitarnya. Lihat adat yang ada di situ. Oh, termasuk dari berbuat baik sama tetangga itu adalah kalau kita lewat depan rumahnya, dia ada di depan rumah, kita sapa. Ya, itu termasuk kebaikan. Ya sudah, kalau antum keluar rumah, mungkin mau ke masjid, mau berangkat taklim, mau belanja, atau sekedar cari angin, ketemu sama tetangga. Siapa tetangga? Monggo, Pak. Ngopi nara, Pak. Kalau kita tahu dia muslim, disalami. Assalamualaikum, Pak. Nah, demikian. Ya. kemudian keluar pakem begitu kayak robot. Ya, rating kanan, belok kanan, maju, maju. Hmm, ya, lah tengok kanan, wala tengok kiri, maju ke depan, pantang mundur. Ya, ya jangan kayak <laughs> gitu. Tetangganya jadi takut. Ya, ki orang kok pakem tenan, dilihat matanya, yo nggak ngelirik kanan ngelirik kiri, lurus depan <laughs> aja ini. Ya, disapa kok tidak ada respon. Wah, iki orang apa robot ini? Takut orang itu. Atau termasuk dari adat yang ada, kebiasaan yang ada, yang namanya tetangga, apalagi ya mungkin apa namanya temboknya itu dempet-dempet atau mungkin satu tembok ya, boleh tetangganya itu menggunakan tembok tersebut. Mungkin ya, ini temboknya dia tinggi ya, ah, lebar. Rumahnya tetangga yang sampingnya nggak begitu, butuh sama temboknya dia. ada di wilayah itu lumrah sudah mungkin dia mau naruh pot bunga atau apa mako di temboknya itu sudah lumrah sesuatu yang adi biasa di kalangan masyarakat ya sudah tidak masalah ya dan kemudian langsung kasih tempelan kasih apa namanya sepanduk mungkin sama dia tulisi dilarang nempel di tembok saya repot ya yakni hidup dalam masyarakat itu harus paham betul bagaimanakah kondisi masyarakat kalau seandainya kita pindah di lokasi yang lainnya juga sama beradaptasi dan melihat bagaimana kondisi sekitar. Jangan kemudian punya prinsip saya ini kan sudah ngaji, ya, situ kan orang awam, saya harus jaga jarak social distancing, ya, <laughs> dalam urusan ini, ya. Jadi dia betul-betul jaga jarak, ya. Seakan-akan betul-betul dia menganggap lakum dinukum waliyadin. Ya, jangan kayak gitu, ya, gak bagus. Pernah kita, ya, tetangga-tetangga nyamperin, ya, menyampaikan teguran. Bagus tegurannya. Ini kan jenengan kan ngerti ilmunya ya. Iya kenapa pak? Itu kok apa santi-santi atau apa yang sudah ngaji-ngaji itu kok kalau sama tetangga kok cuek banget ya? Yeah. Bahkan sampai ada berita sebelum belajar sebelum sama orang ngerti ilmunya, holas kayak dunia lain. Ya. Tetangga itu sampai ngeri. Ini orang kok aneh. Sebelum belajar itu sama tetangganya, masya Allah, ya apa nama orang kata orang jauh gerape apa piye itu ya betul-betul apa namanya supel sama orangnya nyapa ada ada apa namanya tetangga butuh bantuan dia masya Allah ada kerja bakti di desa dia ikut waya akhiri Begitu mondok atau ngerti ngaji, ngerti taklim, berubah kondisinya, jenggotnya dirawat, pakai peci, pakai jubah, lah kok wis lain. Ya, kayak robot. Sama kita tuh kayak betul-betul anti sama kita. Kayak kita ini orangnya ini apa, tidak layak untuk didekati. Ya, Nah ini ada yang seperti itu komentarnya. Ini nggak bagus, ya. Ini nggak bagus. Harusnya sebelum ngerti ilmu baik sama tetangga, ngerti ilmu tambah baik. Mungkin sebelum ngerti ilmunya sama tetangga cuma bisa nyapa. Ngerti ilmunya nyapa sambil ngasih. Ya, ya pak kabarnya pak sehat sehat datang disalami ditanya kondisinya gimana pak sehat oh ini saya lagi encok semua ini kebetulan dia mungkin ahli pijat atau ahli herbal atau gimana oh bapak minum ini ini, ini. oh saya tidak tahu gitu kasih ya ya ini harusnya tambah tambah lebih baik gak malah tambah cuek ya Terus ngerti ilmu ini langsung alamnya beda ini harus gak kuat harus melampaikan tangan ini ya keluar rumah sudah ya wis pokoknya keluar rumah dim ya. tetangga kanan kiri gak disapa hatta di depan rumah kayak yang listrik sudah lewat aja gak bagus yang seperti itu tetangga itu menilai kita dari akhlaknya kita sebelum menilai keilmuan kita itu jadi tetangga kalau melihat akhlak kita bagus, itu tidak bakal ngurusi kamu itu nilaimu kayak gimana itu tidak bakal ngurus dia. Kalau akhlaknya baik, wes sudah prima dona sudah. Wih, masya Allah anak ini bagus ya. Habis mondok jadi bagus, simpati mereka. Akhirnya apa? Anaknya pun pingin. Wih, anakku belakangan nan dalan nih. Eh, Hele, kamu ikuti itu. Teman mainmu dulu itu. Lihatan, habis mondok, masya Allah berubah total 180 derajat. Lah kamu, ya jeleknya tambah 180 derajat. Ya, ayo kamu ikuti itu. Kamu mondok sana itu. Tanya itu mondok di mana? Temanmu siapa itu? Wailah akhirnya. simpati, Bagus. Barakallah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairul jirani indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang baik sama tetangganya. Ya, yang baik sama tetangganya. Jadi ya sesama kita baik. Tapi kalau kamu punya tetangga di rumah juga harus berbuat baik. Ini jaminan dan juga pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakala beliau juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jarih." Padahal siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, di sini ada nilai plus dalam penjelasan Rasul. Berbuat baik kepada tetangga dikaitkan dengan kualitas keimanan dia. Menunjukkan apa? Orang itu kalau keimanannya itu baik, kualitas keimanannya itu bagus, maka akan bagus semua. Yang namanya keimanan itu kan diaplikasikan pada tiga hal. Ucapan, tindakan, keyakinan. Ketika iman itu baik pada dirinya, maka tiga hal ini juga akan baik. Ucapannya baik, tindakannya baik, keyakinannya baik. Kalau sampai ternyata ada yang salah dari tiga perkara ini, berarti ada yang salah pada keimanannya. Ada yang konslet. Ya. Belajar, uslama, tahunan, hidup kayak di hutan. Ya. Tindak tanduknya sama keluarga nol, silver, gak bagus. Ya, bahkan orang-orang tetangga-tetangga sebelah itu ngecap dia, oh ini aliran keras sih Loh, kok bisa aliran keras? Iya, di jalan tak mau nyapa. Wis, wis dianggap aliran keras tuh Ya. Ketemu sama saya dulu nyapa, masuk lu ini enggak rengos. Ya. Kayak saya ini enggak dianggap, kayak motor jalan enggak ada orangnya. Ya. lah ini berarti ada yang enggak benar ini. Belajarnya ada ada yang enggak benar ini pengamalannya ada yang tidak beres. Ingat, Rasul mengatakan apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, fal yuhsin ila Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wopo uh, tetanggaku tak sopo yang ngelengos. Ya. Ngerti saya kayak gini tambah ngelengos tetangga saya. Ya. Dulu masa lo baik, ngerti saya kayak gini, wos langsung permusuhan, ya bendera perang ditancap di depan rumah. Hmm. Saya kalau mau lewat, wah tetangga saya langsung kabur masuk rumah, tutup itu gembok, ya ngintip-ngintip sedikit. Waduh. Saya mau datang ke tetangga saya, mau sowan ke tetangga saya, jangankan apa namanya nyapa saya, dengar apa e, langkah saya masuk ke rumahnya, kalau alarmnya bunyi di rumah itu. Terus gimana ini? Untuk nah, dagang saya cuek, ya saya cuek lah. Tidak gitu. Ya, justru disitulah engkau diuji untuk bisa merubah opini mereka. Berarti mereka salah paham dengan apa yang kita yakini. Kalau kita balas dengan pembalasan yang sama, ya wis, bener opini mereka. Bukan, jelek kan dia sama saya, kan tidak mau apa kan. Namanya orang awam, tidak ngerti apa-apa. Hendaknya kita balas dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir jari. Rasul tidak merinci keadaan tetangganya, tapi Rasul meminta kita untuk bisa berbuat baik kepada tetangga. Entah itu tetangganya baik atau jelek, itu tetangga kita. Bahkan kalau seandainya dia non muslim sekalipun, tetap baik dengan tetangga tetangga kita. Wakala aydan Rasul juga mengatakan idza tabaqta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu masak kuah, perbanyak kuahnya dan jangan lupa sama tetanggamu, ya. Wah ini lagi mau masakin masak apa? Sup. Ya sudah, perbanyak sayurnya, perbanyak airnya. Air modalnya nggak banyak, segalon lima ribu. Ya, sak mau dibikin sop, wah bacaan sak kampung. Ya, bikin yang banyak, uangnya jangan lupa sama tetangga. Uh, sudah gak usah tak kasih tetangga, kamu kasih apa? Aromanya. Ya. Wis lumayan itu arwahnya jangan begitu. Untuk oh, tegasnya saya juga tidak betah ngasih kok. Masa apa tak apa itu, uh, masya Allah baunya masuk sama saya bisa ngitung. Oh ini masak gulai, ini masak. Tapi gak ada sampai ke rumah saya. Loh, jangan gitu ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Entah bagaimana respon mereka itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting karena ini perintah dari keimanan kita dan agama kita. Fal yusin ilah cari berbuat baik sama tetangga. Punya makanan lebih jangan lupa sama tetangga kasihkan ya. Hatta seandainya punya satu terong ya. Wah ada terong lebih. Terongnya gede. Satu terong lima kilo gedenya. Oh, Masya Allah. Ya, kasihkan sama tetangga. Ini saya sudah kelebihan ini. Kalau tak simpen nanti malah nggak bermanfaat. Kasihkan sama tetangga. Barakallahu Intinya apa yang bisa kita berikan kepada mereka, kita beri mereka. Kalau kita tidak bisa beri mereka, minimal jangan ganggu mereka. Terus saya.